Yang selanjutnya kata beliau di sini yang ketiga tadi yang kemarin adalah isim yang dibaca nasab seperti uhibbu al-junuda la siyama mukhlishan. Nah, mukhlishan di sini nanti sebagai tamyiz. Tapi yang kita bahas kemarin apabila isimnya itu ma'rifat di sini kata beliau, wala farqa baina ayyakuna al-ismu al-waqi'u ba'dala siyama nakiratan aw ma'rifatan illa fi halatin nasbi mislu uhibbu al junuda illa uhibbu al-junuda la siyama al-mukhlisa hukum ini nanti kata beliau yang di atas tadi tiga hukum yang kita sebutkan ini hukumnya semuanya sama baik isim yang terletak setelah la nafiat la siyama itu adalah nakiro atau isim yang terletak setelah la siyama itu ma'rifat. Jadi kalau misalkan kita ganti uhibbu al junuda la siyama al mukhlisi itu juga sama al mukhlisi nanti memakai alif lam ma'rifat sebagai mudhof ilaih karena siya nakiro alif al mukhlisi ma'rifat berarti nakiro jumpa ma'rifat sebagai mudhof ilaih. Atau nanti kalau dibaca rofa juga sama, hukumnya juga sama. Ya, kembali kepada khobar. Hukum mubtada khobar dan khobar itu boleh ma boleh berbentuk isi ma'rifat. Huwal al-mukhlisu itu boleh. Illa fi halatin nasbi kecuali pada keadaan nasab seperti uhibbu al-junuda la siyama al mukhlisah Al-mukhlisa tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wa mana ba'dun nuhati ayyakuna at-tamyizu ma'rifatan. Wa a'baru wa a'rabuhu maf'ulan bih li fi'lin mahzufin takdiruhu akhusu au aksudu. Jadi kalau dia nanti ma'rifat dalam keadaan nasab itu dianggap juga sebagai tamyiz. Ya, mansubun dibaca nasab dan tanda nasabnya dengan fathah. Wa mana'an ba'du nuhatin ba'dun nuhati sebagian para ulama nuhat, para ulama nahwu mereka itu melarang ayyakuna tamyizu ma'rifatan. Tamyiz itu berbentuk isim ma'rifat. Jadi ada sebagian di antara para ulama nuhat, para ulama nahwu yang mereka melarang kalau tamyiz datang dengan bentuk isim ma'rifat. Karena memang tamis itu secara asal kalau ingin dibentuk dibentuk dari isim nakiro. Jadi solusinya bagaimana? Wa a'rabuhu dan mereka para ulama nahu, sebagian para ulama nahu tadi mengi'rab al-mukhlisa maf'ulan bihi sebagai maf'ul bi. A'rabu itu mengi'rabnya. Jadi mereka mengi'rabnya itu sebagai maf'ulun maf'ulun bi, bukan sebagai tamyiz. Li mahzufin dari fi'il yang mahzuf Takdiruhu takdirnya akhusu au akusudu. Akhusu saya mengkhususkan atau akusudu atau saya memaksudkan. Tapi kebanyakannya menganggapnya sebagai tamyiz. Ya. Ada sebagian para ulama nuhat yang mereka beralasan tidak boleh jadi tamyiz. Kenapa? Karena tamyiz itu harus dibentuk dari isim nakiro, tidak boleh berbentuk isim ma'rifat. Jadi bagaimana solusinya untuk la siyama al mukhliso mereka membawa ke maf'ulun bi. Mana fiilnya? Fiilnya mahzuf. Takdirnya akhusu atau aqsudu. Jadi ini hukum ini, tiga hukum yang kita baca ini semuanya sama. Mau untuk yang isim nakiroh setelah la siyama. Atau mau yang isim ma'rifat setelah la siyama. Dua-duanya sama. Adapun kalau dia makrifat dibaca nasab, itu para ulama nuhat ada yang berselisih. Ada yang tetap menganggapnya tamyiz, ada yang mengatakan nggak boleh jadi tamyiz. Loh, kenapa? Karena tamyiz itu tidak ada dari isim nakiro. Tapi kalau misalkan dia nakiro dibaca nasab, seperti la siyama mukhlison, ini semua para ulama nahwu, para ulama nuhat semuanya sepakat dia itu tamyiz. Kenapa? Karena memang tamis bisa dibentuk dari isim nakiro. Tapi kalau untuk yang ini itu nggak boleh. Ada yang melarangnya. Ya. Tapi wailah pembahasannya luas. Yang anda tahu kebanyakannya tetap dianggap sebagai tamiz. Ya tetap dianggap sebagai tamiz. Tapi ya, ini lah siyama sudah selesai dari pembahasannya. Yang berikutnya al-maf'ulu bihi. Ini juga termasuk dari amil lafzi ya, yang terkena hukum amil lafzi. Al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi huwa ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Ini definisi beliau. Maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab. Yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Yang menunjukkan kepada seseorang yang terkena atas dirinya perbuatan orang yang berbuat. Perbuatannya fa'il. Perbuatannya pelaku itu terkena kepada dirinya. Jadi ada seseorang fa'il melakukan sebuah perbuatan yaitu fi'lun perbuatannya ini terkena kepada orang lain. Ah, yang terkena ini namanya maf'ulun bi. Seperti Zaidun memukul seekor anjing. Doroba Zaidun kalban. Ya. Zaidun di sini sebagai fa'ilnya. Doroba di sini sebagai fi'lunnya. Sebagai perbuatannya. Kalban di sini sebagai maf'ul bihnya. Dia yang terkena perbuatan pemukulan. Siapa yang memukul? Si Zaid. Siapa yang melakukan sebuah pekerjaan? Si Zaid. Apa jenis pekerjaannya? Adalah memukul. Siapa yang terkena pukulannya? Adalah kalban. Paham? Ini definisinya ya. Isim yang dibaca nasob. Yang terkena perbuatan orang yang melakukan sebuah perbuatan. Seperti Yasrobu torikun al-asala. Torik itu sedang meminum madu. Ya, torik meminum madu. Torik di sini adalah fa'ilnya. Yasrobu di sini adalah fi'lunnya, perbuatannya. Fi'il itu perbuatan. Al-asala itu maf'ulun bihnya. Dia yang terkena. Ya, perbuatan meminum itu terkena kepada al-asal. Al-asalu maf'ulun bihi mansubun wala matunas bihi al-fathatu. Jelas al-asal di sini adalah maf'ulun bi yang dibaca nasab dan tanda nasabnya itu dengan fathah. Yang berikutnya anwa'ul maf'uli bi. Jenis-jenis maf'ulun bih, bentuk-bentuknya dari apa saja? Ya, jadi maf'ulun bih ini bisa dibentuk dari apa saja? Yang pertama ismun zahirun, domirun muttasilun, domirun munfasilun. Di atasnya dia cuma ditulis tiga ya, tapi kalau di bawah pembagiannya disebutkan empat. Yang pertama bisa dibentuk dari isim zahir. Contohnya hafizah Torikun Al-Qur'ana. Torik telah menghafal Al-Qur'an. Ini isim zahir. Al-Qur'ana zahirun terlihat ya, isimnya terlihat, maka dia digolongkan dari golongan isim zahir. Tapi zahir yang mu'rab. Ya, dia zahir tapi zahir yang mu'rab. Karena nanti ada zahir tapi zahir mabni. Paham ini? Ada zahir tapi zohir yang mabni. Makanya kalau dalam pembahasan yang lain nanti isim mabni itu juga bisa menjadi maf'ulun bi. Kalau lebih tepatnya ya. Zohir di sini ada dua ya. Zohir itu ada zohir yang mu'rob. Seperti Al-Qur'ana, dia zohir terlihat sama kita. Tapi dia sifatnya mu'rob. Harokatnya bisa berubah-ubah. Paham? Ada nanti zahir yang juga mabni. Seperti isi mausul. Isi mausul itu boleh menjadi mafulun bi. Seperti dorobtu allazi ja'a ba'dal maghrib. Ya, dorobtu allazi ja'a ba'dal maghrib. Saya telah memukul orang yang datang setelah maghrib. Ya, allazi di situ sebagai maf'ulun bihnya. Zahir juga, terlihat juga dia. Namun terlihatnya dia itu sifatnya mabni. Makanya allazi nanti i'rabnya fi mahalin nasbin maf'ulun bi. Jadi kalau mau ditambahi diingat isim zahir di sini pembagiannya ada dua. Ada zahir yang sifatnya mu'rab, ada zahir yang sifatnya mabni. Dan kedua-duanya, mau zahir yang mu'rab atau zahir yang mabni, kedua-duanya sebenarnya bisa menjadi maf'ulun bi. Itu di kitab lain ada disebutkan perincian seperti itu. Gitu. Jadi nanti ketika pandai nyanyi kawan sekarang. Yang kedua, domirun muttasilun. Domir muttasil. Di sini yang diinginkan adalah nasab muttasil. Seperti Al-Qur'anu kitabullahi hafizahu tarikun. Al-Qur'an adalah kitabullah hafizahu tarikun. Domirhu di sini adalah domir mutasilnya domir nasab mutasilnya Walha'u domiru nasbin mutasilin atau domiru nasbin mutasilun mamdiyun ala dhammi fi mahalin nasbin maf'ulun bi. Ya, ini bentuk yang kedua. Tapi karena dia datang dari galangan isim benih, i'rabnya nanti menggunakan fi di tentunya ya. Yang ketiga, domirun munfasilun. Domir munfasil. Nasab munfasil juga maksudnya. Iya ke ahtarimu. Kepada engkau, hanya kepada engkau, saya itu memuliakan. Saya itu mengagungkan. Iya Iyaka di sini sebagai maf'ulun bi yang didahulukan. Ya. Sebagai maf'ulun bi yang didahulukan. Sama i'rabnya juga fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Karena dia termasuk dari golongan isim mabni. Kemudian yang keempat masdarun muawwalun. Masdar muawwal ini termasuk juga yang bisa dijadikan maf'ulun bi. seperti uridu an uzakira. Ya, saya menginginkan untuk bermuzakarah. Saya ingin bermuzakarah. An uzakira fi mahalli nasbin maf'ulun bih Wa takdiru uridu al-mudzakarata. Takdirnya seperti itu nanti kalau ditakwilkan ke masdar sorry. Ya, jadi masdar muawal itu pun boleh menjadi maf'ulun bi dan i'rabnya nanti menggunakan fi mahalli nasbin. Uridu di sini adalah fi'il mudhari'nya Ya, fa'ilnya nanti mustatir wujuban takdir ana. An uzakira ini maf'ulun bihnya berbentuk jumlah masdar muawwal. I'rabnya fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Dan itu juga sudah pernah diketahui. Yang ke berikutnya, poin berikutnya dari pembahasan maf'ul bi, ta'addudul maf'uli bihi, yaitu berbilang-bilangnya maf'ulun bi. Ta'addud yaitu maf'ul bi nya lebih daripada satu. ta'addadu al-maf'ulu bihi idza kana al-fi'lu min al-af'ali allati tansibu aksara min min maf'ulin. Hakaza. Maf'ul bihi itu bisa lebih daripada satu bisa berbilang idza kana al minal af'ali apabila fi'ilnya itu termasuk dari golongan fi'il-fi'il yang menasabkan lebih dari satu maf'ulun bih. Jadi kalau fi'ilnya memang fi'il yang butuh dua maf'ul bih, ya dia pasti punya dua maf'ulun bih. Kalau fi'ilnya menjazm menasabkan dua maf tiga maf'ulun bih, butuh tiga maf'ulun bih. Kalau fi'ilnya hanya satu maf'ulun bih saja yang dia butuhkan, ya berarti hanya menasabkan satu maf'ulun bih. Hakaza, seperti ini. Yang pertama, af'alun tamsibu maf'ulaini asluhuma al-mubtada'u wal khabaru. Fi'il-fi'il yang menasobkan dua maf'ulun bi, tapi asal dari maf'ul bihnya ini adalah susunan dari mubtada dan khobar. Jadi asalnya dia mubtada khobar, kemasukan fi'il ini sehingga hukum mubtada khobarnya berubah. Tapi berubahnya bukan menjadi isimnya tapi menjadi lebih kedua-duanya. Ya. Di antara lafaz-lafaznya zonna, hasiba, za'ama, ja'ala, ro'a, alima, khola wajada, alfa, ittakhadha, hawwala. Tahwil. Ber, berpindah atau memindahkan. Nah, ini ini bukan pembatasan ya, masih ada lafadz-lafadz yang lain tentunya yang dia itu membutuhkan dua maf'ulun bi dan asalnya adalah mubtada dan khobar. Seperti soyaro di sini soyaro nggak ada ya. soyaro itu juga termasuk fiil yang membutuhkan dua maf'ulun bi. soyaro atau rodda ya roda itu juga termasuk yang butuh dua maf'ulun bi asalnya mubtada dan khobar atau seperti ittahama ittahama itu juga fiil yang membutuhkan dua maf'ulun bi asalnya mubtada khobar atau ada, ya ada itu termasuk juga fiil yang membutuhkan dua maf'ulun bi dan aslinya adalah mubtada khobar Seperti zonna al-lassu asyartiyya naiman. Entah apa artinya enggak anu, ingat. Tapi kalau syartiyah yaitu pencuri. Pencuri itu menyangka polisinya tidur. Ya, dhanna fi'lu madin mabniun 'alal fathi. Zonna adalah fi'il madi yang dimabnikan di atas fathah. Al-lassu fa'ilun marfu'un wa alamat ad-dhamma asyartiyu maf'ulun bi au maf'alun bi awwalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu naiman maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu asalnya nanti apa asyartiyu naimun polisi itu tidur ya asyartiyu sebagai mubtada naimun sebagai khobarnya namun ketika kemasukan zona, maka nanti berubah menjadi maf'ulun bih kedua-duanya. Dua-duanya dalam keadaan nasab. Wa najidu annal maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khobarun. Dan kita mendapatkan bahwasanya dua maf'ul tadi asal keduanya itu adalah mubtada dan khobar. Asyartiyu naimun. Kemudian yang kedua, af'alun muta'addida muta'addiyatun tansibu maf'ulaini laisa asluhuma al-mubtada'u wal khabaru. Kemudian yang berikutnya kata beliau, ada fiil-fiil yang muta'addi yang menasobkan dua maf'ulun bih. Tapi asal keduanya itu bukanlah mubtada dan khobar. Seperti kasa, albasa, ini sama, sama-sama bermakna memakaikan. Atau manaha, sa'ala, mana'a. Atau nanti allama. Ya, allama, ta'lim. Allama itu termasuk juga fi'il yang mutaaddi kepada dua maf'ulun bih. Tapi asal kedua asal dua maf'ul bihnya nanti ini bukanlah mubtada dan khobar. Seperti atau itu atau libas siwakan. Saya memberikan kepada tolib seorang pelajar siwak. Atau libu mafulun bih awalun mansubun walamatunas bi al fathatu siwakan sama tadi yang kita i'rab tanda nasabnya juga dengan fathah. Wahazanil maf'ulani laisa asluhuma al mubtada'a wal khobarah dan dua maf'ulun bih ini yaitu at-talibu siwakan ini bukan keduanya adalah maf'ul apa mubtada dan khobar. Fala yasihu an nakula maka tidak sah kita katakan at-talibu siwakun. Pelajar itu adalah siwak. Nah, ini tentunya nggak nyambung dari sisi makna khobar itu harusnya bisa menyempurnakan makna mubtada. Kalau misalkan kita anggap at-taliba siwakan di sini asalnya adalah mubtada khobar, maka kalau dibuang fiil yang mutaaddinya ini nanti aslinya menjadi at-talibu siwakun. Dan ini kalau hukum mubtada khobar itu nggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa menyempurnakan makna mubtada. Sedangkan fungsinya khobar itu harus menyempurnakan makna mubtada'nya. Wa mislu albastu al-fakira siyaban. Saya memakaikan orang fakir itu pakaian. Ya, al-fakiru sama tiaban juga maf'ulun bih yang kedua. Asalnya juga ini bukanlah mubtada dan khobar. Karena kalau dibuang albasanya menjadi al-fakiru siabun. Dan itu sudah pasti bukan makna dari khobar. Karena khobar itu fungsinya adalah menyempurnakan makna mubtada. Kemudian nanti di sana ada fiil-fiil yang menasobkan tiga maf'ulun bi. Ya, sekalian kita tambahkan nanti ada fiil-fiil yang dia itu menasobkan tiga maf'ulun bi sekaligus. Jadi jangan kaget nanti. Lo sudah dapat maf'ul bi, kok masih ada dua isim yang kita bingung mencari amilnya. Ya, jadi jangan heran nanti ada memang beberapa fiil yang dia itu bisa menasobkan Tiga maf'ulun bi. Yang pertama aro. Ya. Aro pakai alif maksura itu fiil yang pertama. Kemudian a'lama. Ya. Aro yang kedua a'lama. Kemudian nabba'a. Ya, aro, a'lama, nabba'a kemudian anba'a anba'a anba'a ini juga termasuk mutaaddi kepada tiga maf'ulun bi kemudian khabbaro khabbaro itu juga termasuk yang mutaaddi kepada tiga maf'ulun bi Kemudian yang berikutnya akhbaro. Ya, akhbaro juga mutaaddi kepada tiga maf'ulun bih. Yang terakhir adalah haddasa. Jadi ana ulangi. Aro, a'lama, nabba'a, anba'a, khabbara akhbaro, haddasa. Ini semuanya adalah contoh-contoh fiil yang membutuhkan tiga maf'ulun bih. Kalau contohnya nanti kalian lihat di surah Al-Baqarah ayat ke-167. Surah Al-Baqarah ini contoh harus ada ya. Kalau jadi memberikan penjelasan nanti bisa mudah difahami dalam surah Al-Baqarah ayat ke 167. Contohnya kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Di situ ada yurihimullahu 67. Assalamualaikum. Oh boleh, berapa jadi kena harganya tuh? ayat ke 167 yang berikutnya hazfu fiil maf'ul bi membuang fi'il dari maf'ul bi jadi ada maf'ul nya tidak ada fi'ilnya padahal secara asal maf'ul bi itu ada kalau datang dengan fi'ilnya tapi ini pembahasannya kata beliau fi'ilnya itu nanti boleh dibuang dan yang tersisa nanti hanya maf'ulun bihnya saja. Ya. Yajuzu hazful fi'li wa yabqa al maf'ulu bihi duna fi'lin. Boleh membuang fi'il dan yang tersisa adalah maf'ul bihnya tanpa fi'il. Jadi boleh membuang fi'il dan yang tersisa dari perkara tersebut adalah maf'ulun bih tanpa fi'il. Sedangkan maf'ulun bih itu hanya boleh muncul kalau ada fi'ilnya. Tapi fi'ilnya dibuang. Bisyartin, tapi ini syaratnya ya. Allah taba ala hazwil fi'li labsun fil makna. Syaratnya tidak boleh terhasilkan ketika membuang fi'il labsun fil makna, bil makna. Yaitu kesamaran dari sisi makna. Jadi itu syaratnya. Kalau nanti kalian buang fiil malah maknanya makin kocar kacir, tidak bisa difahami dengan baik, maka di situ membuang fiilnya tidak tidak boleh. Ya, tidak boleh sampai ada labsun, ada kesamaran. Ya, ketika fiil itu dibu dibuang. Jadi maksudnya perkara ini pun nggak gampang-gampang gitu. Dorob tuh kalban, langsung tiba-tiba mengatakan kalban, nggak bisa juga. Ya, perkaranya juga nggak bisa seperti itu harus ada tempat-tempat tertentu yang dimana nanti ketika diucapkan orang yang mendengarkan ucapan kalian itu memahaminya dengan baik. Tidak ada yang samar dari perkara tersebut. Seperti perkataan Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-30. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا maza anzala rabbukum qalu khairan. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, maza anzala rabbukum? Apa yang telah Rob kalian turunkan? Qalu mereka berkata khairon kebaikan. Ya, fanajidu anna khairan maf'ulun bi li fi'lin mahdzufin takdiruhu anzala rabbuna khairon. Takdirnya itu. Ya, mereka mengatakan karena qalu ini ingat ya, qala itu fi'il yang tidak butuh maf'ul bih secara lafad, Dia nanti maf'ul bihnya di situ secara makna. Paham? Jadi khairon di sini bukan maf'ul bih dari qalu, karena kalau itu adalah fiil yang lazim secara lafadznya. Jadi khairon di sini sebagai maf'ulun bi dari fiil yang mahzuf takdirnya anzala rabbuna khairon. Ya anzala rabbuna khairon. Nah ini selesai pembahasan maf'ulun bi dan nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan al-igra ini ada beberapa pembahasan baru ya. Ada beberapa pembahasan baru nanti al-igra, tahzir. Al-ikhtisos. Itu insya Allah pertemuan berikutnya hari Sabtu kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan difahami dan Anda cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu